Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. <clears throat> Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du ikhwanil kiram. Akramani wa akramakumullah. Kembali kita mengkaji kajian dari kitab Ma'alimu Da'wat Ahli Sunnah. Simbol-simbol dakwah Ahli Sunnah, simbol kajian <clears throat> dari materi dakwah atau manhaj dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Saleh bin Ali An-Nahmi Al-Yamani hafizahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya atau sekitar dua atau tiga malam sebelumnya, alhamdulillah sang penulis telah mengajarkan kepada kita di antara simbol dakwah sunnah yakni meninggalkan untuk menyerupai orang-orang kafir memberikan peringatan untuk tidak menyerupai orang-orang kafir di antara bentuk penyeruan terhadap orang kafir adalah menganut anutan kenegaraan tatanan demokrasi. Alhamdulillah pencerahan dari sang penulis yang berdasarkan kitab dan sunnah serta penukilan para ulama bahwasanya demokrasi adalah perkara yang menyelisih syariat Allah. Bagian daripada tatanan demokrasi dalam memilih pemimpin Demikian juga pada pembahasan pemilu yang mana ternyata dibalik hal tersebut justru malah doror yang begitu banyak. Yang wallahul musta'an sang penulis telah mengajarkan kepada kita akan hal tersebut. Kita akan lanjutkan judul bab berikutnya sekaligus simbol dakwah sunnah berikutnya. Kata sang penulis semoga Allah menjaga beliau, ada ahli sunnati yakdibuna alaihim. Musuh-musuh ahlu sunnah berdusta atas mereka. <clears throat> berdusta eh, menurut dengan tuduhan-tuduhan yang tidak ada pada ahlu sunnah. Membuat kedustaan atas nama ahlu sunnah. Jadi makna dari judul bab sekaligus simbol ini. Nah, musuh-musuh dakwah ahlu Sunnah berdusta atas ahlu Sunnah. Dan perkara ini adalah kodim Sudah ada dari dulunya. Tak satu pun dari penyuruh kepada sunnah yang dimulai dari pertama kali dakwah sunnah Nabi saw kemudian disusul dengan pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kerangan sahabat tabiin tabiut tabiin dan yang setelah mereka kecuali pasti didustakan kecuali mereka dituduh dengan tuduhan-tuduhan dusta dan ini lumrah nanti ya wahai ahlu sunnah ketika engkau didustai atau ketika engkau ditebar <clears throat> tebar berita dusta tentang engkau tak perlu minder tak perlu berkecil hati Tak perlu untuk menyerah dalam dakwah, terus lanjutkan dakwah karena perkara ini adalah perkara yang sudah ada dari dulunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin." Wa kafa birabbika hadiyan wa nasira. Demikianlah kami eh, buat, kami jadikan musuh bagi para nabi dari kalangan orang-orang mujrim, orang-orang durjana, orang-orang pelaku dosa, musuh-musuh dakwah. Musuh pasti ada. Kemudian tangan-tangan jelek musuh-musuh dakwah Naam akan selalu mengganggu dakwah serta pelaku dakwah. Artinya mafhum dari judul bab ini, kalau ada satu dakwah yang mengaku ahlu sunnah, kemudian jalan aman-aman saja, tidak ada yang mencela, tidak ada yang mengkritik, oh berarti dakwah tersebut ada apa-apanya. Bisa jadi dakwah tersebut hanya mengikuti keinginan masyarakat, mengikuti keinginan umat. Dalam artian bahwasanya nam dia tidak serius dalam mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dakwah Allah Subhanahu wa taala disebarkan pasti ada musuh. Ini janji dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau qad kudzibat rusulun min qablika." Sungguh telah didustai rasul sebelum engkau. Jadi ini berita dari Allah Tabaraka wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwa wahai Muhammad engkau didustai rasul dahulu juga didustai. Walau qad kudzibat rusulun min qablik. Sungguh para rasul pun didustai sebelum engkau. Fasobaru Wa kudzibu wa udu hatta atahum nasruna. Mereka didustai, mereka disakiti. Sampai datang pertolongan kami kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika engkau pemikul al-haq, mendawakan al-haq, nah pasang telinga engkau siap-siap untuk didustai. Siap-siap untuk disakiti. Kita baca keterangan beliau dalam judul bab ini. Wa wa ada ahli sunnati yakdibuna alaihim wa yarmunahum bi syattal alqab. Musuh-musuh ahlu sunnah berdusta atas mereka dan menuduh mereka dengan begitu banyak julukan-julukan kejelekan. Dan ini biasa. Nah, Tak perlu mendir wahai ahlu sunnah. Hal ini biasa. Al-kilab tambuh. Demikian. Pepatah Arab mengatakan. Al-kilab tambuh. Wal qafilatu sa'irah. Ada istilah. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Al-kilab tanbuh. Wal qafilatu sa'irah. Terserah mau menggonggong yang menggonggong. Mau meraung yang meraung. Ahli sunnah tetap berada di atas dakwah sunnah mereka. Tuduhan-tuduhan kedustaan Ini musuh-musuh ahli sunnah selalu menebar tuduhan-tuduhan kudusta. Fataratan yarmunahum bi annahum wahhabiyah wa taratan ya bi annahum mukaffir wa taratan bi annahum mutasyaddidun. Terkadang mereka dijuluki dengan Wahabi, dakwah Wahabi. Yang anggapan mereka adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Well, ada satu tulisan, bahkan banyak tulisan para ulama telah menerangkan tentang perkara ini bahwasanya penisbatan ahlu sunnah kepada Wahabi yang yang mana mereka ingin adalah Syekh Muhammad Abdul Wahab adalah penisbatan yang keliru, salah. Karena kenapa? Kalau seandainya betul penisbatan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dijuluki dengan Wahabiyah, nah bukan Abdul Wahabnya yang dai, Muhammadnya, Muhammad bin Abdul Wahab. Seharusnya penisbatan kepada Muhammadnya, bukan bapaknya. Bapaknya bukan. Nah, yang dimaksudkan. Ini pertama. Kemudian yang kedua bahwasannya yang dimaksud dengan Wahabi adalah Abdul Wahab bin Rustum. Yang mana dia adalah seorang tokoh nam Khawarij Ibadiyah. Sempalan Khawarij memiliki pemikiran Sufiya Ibadiyah. Yang mengkafirkan kaum muslimin ketika itu. Dan ini sudah ada semenjak tahun 400-an, 500-an. Dan penisbatan tersebut dijuluki dengan Wahabiyah ya kepada Abdul Wahab bin Rustum. Nah, tepat karena namanya Abdul Wahab. <clears throat> Dan dia betul sesat. Adapun penisbatan kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab yang dijuluki Al-Wahabiyah, naam keliru. Maka mereka mengatakan bahwasanya di antara ulama-ulama Wahabiyah adalah karena saking jahilnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim. Padahal, nah, Syekh Muhammad Abdul Wahab belum lahir, jauh. Jauh di belakang Syekh Muhammad Abdul Wahab. Sudah ada namanya Syekh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan cuma julukan. Cuma tuduhan. Tuduhan yang nam tidak tepat. Terkadang dijuluki dengan juga enam kelompok yang mengkafirkan kaum muslimin. Dan ini juga tidak betul. Bahkan Ahlu sunnah wal jamaah Barakallahu fikum jami'an sangat berhati-hati dalam perkara ini. Mereka bahkan punya bantahan-bantahan untuk kelompok khawarij yang begitu mudahnya mengkafirkan kaum muslimin hanya dengan satu amalan dosa besar. Juga tuduhan tanpa bukti. Wataratan bi'annah mutasyadidu terkadang juga dijuluki bahwa mereka adalah ekstremisme radikal, garis keras. Dan ini juga tuduhan-tuduhan tidak tidak tepat. Syekh Mukbil jawaban beliau ketika dituduh dengan semacam ini ahlu sunnah dalam tasyadudun radikal, garis keras. Beliau memberikan jawaban dengan jawaban yang sangat tepat. Bukan kami ahlu sunnah yang keras, kalian yang lembek. Kalian ya, kalianlah yang lembek dalam beragama. Kami sudah menerapkan tentang apa yang datang dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menambah, tidak mengurangi, tidak mengganti, tidak merubah Wataratan bi annahum umala. Terkadang juga dijuluki bahwasanya mereka adalah pekerja eh, hanya dikendalikan oleh satu pihak. Terkadang dijuluki ahli sunnah adalah bayaran entah Amerika atau yang semisalnya. Dan ini juga kedustaan tanpa bukti. Sebagaimana Nabi SAW Alaihi dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tanpa bukti, tuduhan yang semuanya kalau ditarik satu kesimpulan tidak ada titik temu menunjukkan bahwa tuduhan tersebut adalah hanya sekadar tuduhan. Lima tuduhan sekaligus, kalau digabungkan semuanya, semuanya tidak betul. Terkadang dijuluki orang gila, terkadang dijuluki pendusta, terkadang dijuluki dukun, terkadang dijuluki penyair. Nah, tukang sihir, semuanya ada. Penyair, penyair, tukang sihir, dukun, pendusta, orang gila. Yang kalau ditarik kesimpulannya, semuanya tidak ada titik temu. <clears throat> Dan ini biasa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tetap melanjutkan dakwah beliau, tidak menggubris. Kalau memang engkau jujur, Allah lah yang akan mengangkat derajat engkau, status engkau. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nabi Alaihi Wasallam dibela langsung oleh Allah Subhanahu wa taala wama sahibukum bimajnun. Sahabat kalian ini, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang gila. bi annahu muqallida. Terkadang juga dijuluki bahwasanya mereka adalah pelaku taklid. yang mengamalkan fanatik. Dan ini semuanya. Semuanya adalah tuduhan kedustaan. Wa ramyu du'ati ila Allah bihadil iftira'at yu'tabaru alaman min alamin nubuwah. Dan tuduhan kepada dai di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kedustaan-kedustaan seperti ini adalah termasuk tanda dari tanda-tanda kenabian. Artinya kalau engkau belum dituduh, belum, belum masuk dalam lingkaran pengikut Nabi setia. Butuh dituduh dulu. Dituduh bahwasanya engkau ekstrim, garis keras, radikal, dan seterusnya. Berjalan sendiri, gorib. Kalau belum ada tuduhan, belum. <clears throat> Kalau sudah dituduh, nah berarti engkau pengikut Nabi SAW. Karena beliau juga dituduh. Barang siapa yang dituduh dengan tuduhan-tuduhan kudustaan, berarti dia sama dengan Nabi SAW. Fakat akhbar bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama inda al-Imam Ahmad min hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan tentang hal tersebut sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya dia berkata Hadis Anas riwayat Imam Ahmad Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qabla sa'ati sanawatun khudda'ah yasduku fihal kadib atau yusaddiq yusaddaq yusaddaqu fihal kadib wa yukadzabu as sadiq wa yakhun wa yakhawanu al amin wa yu'tamanu al kha'in wa ar ruwaybidah hadis Anas radhiyallahu anhu riwayat Imam Ahmad kita artikan dulu Sebelum tegaknya hari kiamat akan datang tahun-tahun kecurangan. Beberapa saat sebelum hari kiamat ada namanya tahun-tahun di situ terjadi kecurangan. Dari sisi mana kecurangannya? Orang dusta dipercayai. Orang jujur marah didustai. Orang yang terpercaya dikhianati. Atau nama orang yang terpercaya dituduh berkhianat. Demikian. Kebalikannya, orang yang berkhianat malah dituduh amanah. Dan maksud kami, orang yang berkhianat malah <clears throat> dipercayai. Dan yang tampil berbicara adalah Ar-Ruwaibidah. Yang tampil berbicara adalah Ar-Ruwaibidah. Ini julukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu wa marwaibidah ya Rasulullah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ar-ruwaibidah?" Qala kata beliau memberikan jawaban, "As-safihu yatakallamu fi amril 'amma." Orang bodoh namun dia tampil berbicara untuk urusan halayak ramai. Artinya dari hadis yang sang penulis bawakan kepada kita hadis Anas radhiyallahu anhu riwayat Imam Ahmad. Berita dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya enam orang-orang jujur akan dituduh bahwasanya dia pendusta. Dan kebalikannya orang yang dusta malah di, dipercayai. Ini membenarkan apa yang boleh sebutkan di atas bahwasanya ahlu sunnah akan didustai. Ahlu sunnah akan dituding dengan tuduhan-tuduhan dusta. Berarti apa yang beliau beritakan benar. Berarti apa yang dituduhkan kepada ahlu sunnah juga adalah sesuatu yang berita yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berdasarkan berita inilah dari Nabi SAW beliau katakan bahwasanya kalau ada ahlu sunnah yang dustai berarti betul dia adalah ahlul hak. Karena seperti itulah jalan-jalan pengikut Nabi. Sebagaimana juga ini adalah tanda-tanda kenabian itu juga adalah tanda-tanda pengikut Nabi yang setia. Dan kita tangkaskan di sini, ikhwanil kiram, barakallahu fikum. Tidak perlu minder ketika dituduh. Nah, dari lisan siapapun, kalau memang engkau betul, tidak perlu tidak perlu khawatir dengan tuduhan tersebut. Allah hilang, Allah lah yang akan mengangkat derajat seseorang kalau memang dia jujur lillahi taala. Serta Allah juga yang akan merendahkan derajat seseorang kalau dia dusta. Atas agama Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu juga sibuk untuk membela diri aku dituduh dengan semacam ini semacam itu apalagi pada perkara-perkara yang pribadi nah tidak perlu terlalu sibuk kecuali kalau itu adalah perkara agama yang dilecehkan, disepelekan, diremehkan, diinjak-injak agama Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya harus sunnah tampil pada barisan terdepan untuk membela agama Allah. Ingat, membela agama Allah. Sebagaimana yang datang berita dari Aisyah radhiyallahu anha Kata dia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yantakimu li nafsi. Innama yantakimu lillahi idan tuhikat hurmatullah. Kata Aisyah, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam membela apabila perkara pribadi beliau yang dilecehkan. apa pribadi tidak perlu untuk dibela. Namun beliau membela apabila agama Allah yang disepelekan. Beliau membela di lillah ta'ala. Nah, hendaknya da'i ahlu sunnah seperti itu. Hendaknya ahlu sunnah seperti itu. Dan hendaknya juga kita sebagai pelaku ahlu sunnah bahwasanya ketika ada tudingan-tudingan seperti ini ya, pada tokoh tertentu dari alim ulama sunnah, pada figur tertentu dari ulama sunnah, perhatikan apa yang dituduhkan. Kalau semua permasalahan pribadi, setiap orang punya masalah pribadi. Kita juga punya masalah pribadi. Ya semoga saja Allah ampuni permasalahan pribadi. Namun ketika dituding adalah perkara agama, nah disinilah dilihat, ditengok, dijadikan sebagai tolok ukur. Kita lanjutkan kata beliau. Watarotan yarmuna ahla sunnati bi annahum farraqu bainan nas. Itu terdahulu pembahasannya. Dan terkadang mereka juga menuduh ahlu sunnah bahwasanya ahlu sunnah adalah memecah belah manusia, memecah belah umat. Tadinya satu, terpecah. Nah, dari tahun ke tahun selalu ada perpecahan, penyaringan. Selalu ada kata Allah Subhanahu wa taala dalam al Quran Al Karim, "Liyamizallahu al-khabitha minat thayyib." Liyamiza kata Allah Subhanahu wa taala agar terbedakan. Agar Allah Subhanahu wa taala membedakan al-khabitha minat thayyib, ya, dari yang buruk dari yang jelek. Jadi penyaringan adalah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tak bisa kita pungkiri. Kata Allah, maka Allahu maka Allahu laja'alal mu'minina ala ma antum halaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan Ya, bahwasanya orang-orang yang mengakui bahwasanya dia beriman sampai Allah Subhanahu wa taala membedakan mana di antara kalian yang jujur dengan keimanannya dan yang dusta. Makanya butuh untuk penyaringan. Dan tuduhan ini bukan kita katakan tidak salah atau atau nah, bukan kita katakan tidak tidak salah, benar bahwasanya ulama ahlu sunnah atau ahlu sunnah dakwah ahlu sunnah memecah belah antara umat manusia. Ini juga sama yang terjadi dengan Nabi saw. Alaihi Wasallam. Bahwasanya Nabi SAW dakwah beliau memecah belah antara umat manusia. Namun dari sisi memecah belah antara umat manusia adalah dari dari kekufuran, kesyirikan, atau maksud kami dari keimanan ke kekufuran dari tauhid ke kesyirikan macam belah ter, ter, terbedakanlah antara yang kafir yang mukmin yang musyrik yang muwahhid terbedakan pula antara sunnah dan bid'ah pelaku kemaksiatan dan pelaku ketaatan dan itu merupakan buah hasil dari dakwah sunnah karena dakwah sunnah enam kawan dan lawan dia kritik Ketika kita adalah perlu untuk dikritik. Wa ila ghairi dzalika al akadzib ala ahli sunnah dan seterusnya di antara kedustaan-kedustaan terhadap ahlu sunnah yang dilontarkan kepada ahlu sunnah. Kita katakan sekali lagi bahwasanya naam ini biasa. Beliau pun terangkan kepada kita bahwasanya ini juga hal yang serupa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lam yadurrukum illa ada." Mereka tidak akan mencelakai kalian kecuali sekedar menyakiti, tidak lebih daripada itu. Ataupun untuk mewafatkan, mematikan, itu yang mereka inginkan, tapi tidak mungkin karena ajal di tangan Allah. Wa kullu dhalika min ajli at-tashwih bihim disebutkan alasannya. Kenapa hal itu dilakukan? Kenapa musuh-musuh dakwah? Nah, mereka menempuh jalan tersebut. Kesemuanya itu demi tujuan untuk mencoreng nama baik ahlu sunnah. Mencoreng nama baik ahlu sunnah agar apa? Agar umat tidak percaya kepada ahlu sunnah. Dan ahlu sunnah lah yang paling bersih dakwah mereka yang menerangkan tentang kebobrokan ahlul batil. Dan ahlul batil panas telinga mereka panas jenggot mereka ketika mendapatkan Nah, panah-panah al-haq dari ahlu sunnah akhirnya satu-satunya cara untuk bisa meruntuhkan ahlu sunnah adalah dengan cara membuat berita dusta, tuduhan palsu, menuding dengan tudingan yang tidak benar. Agar umat manusia lari dari ahlu sunnah. <clears throat> Walakin dzalika la yadurruhum walilailham Akan tetapi kesemuanya itu tidak mencelakai mereka Walhamdulillah. Eh, pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Intinya ikhwanil kiram Jangan bangga dengan pujian manusia Karena manusia terkadang memuji terlalu berlebihan Jangan juga minder dengan celaan manusia karena terkadang celaan manusia juga berlebihan. Nantikan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian Allah adalah pujian yang paling adil. Serta takutlah dengan celaan dari Allah Subhanahu wa taala karena celaan Allah adalah adil. Jadi intinya apa yang kita cari ridho Allah. Apa yang kita takuti kemurkaan Allah. Bukan kita cari keridhaan manusia, bukan kita takuti kemurkaan manusia. Inilah standarisasi yang tepat dalam hadis kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Manil tamasa ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardu anhu nas." Wa manil tamasa ridon nasi bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa ashata anhu nas. Ashatallahu anhu nas. Yang artinya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mencari keridoan Allah meskipun umat manusia benci kepada dia, Allah akan cinta kepada dia atau Allah akan ridho kepada dia, Allah pun akan membuat orang lain ridho kepada dia. Namun barang siapa yang mencari keridoan manusia demi Nah, barang siapa yang mencari keridoan manusia yang membuat Allah murka, Allah pun akan murka kepada dia dan Allah akan membuat orang lain juga murka kepada dia. Intinya apa? Keridoan Allah. Yang kita cari adalah keridoan Allah. Tak peduli orang terima atau tidak. Tak peduli orang suka atau tidak. Intinya Allah. Karena kalau manusia hilang, masih banyak manusia yang lainnya. Namun ketika Allah hilang, di mana engkau mencari Allah yang lain? Berikutnya kata beliau, wa kama yuqal hablul kadhibi qasirun. Sebagaimana dikatakan ini permisalan. Benang benang kedustaan pendek atau tali kedustaan pendek Artinya setiap orang butuh butuh untuk menyelamatkan dirinya. Terkadang bisa menyelamatkan dirinya ketika datang entah enam ombak, banjir, badai, semisal itu, dia bertahan pada tali untuk bisa menyelamatkan diri sampai hilang badai berlalu. Namun orang yang berdusta, pegangan dia ibaratnya adalah pendek, artinya tidak bisa untuk mempertahankan diri dia. Kalau begitu, kedustaan dia dalam waktu yang sangat singkat akan terbongkar. Itu maksud dari ucapan ini. Hablul kadibi kosir. Orang yang berdusta dengan waktu yang sangat singkat akan terbongkar peluknya. Pembenarakan hal tersebut, ya ini permisalan dari ucapan sebagian hukama. Adapun Al-Quranul Karim mengatakan saya lamu godan manil kadabul ashir saya lamun Kalian akan mengetahui esok kelak. Manil kadabul ashar. Siapakah sang pendusta sejati? Selanjutnya, Fahadhihi di'ayatu tadhabu sari'an. Fa inna da'wata hiya da'watullah wallahu hafizun dinahu Kama qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Tuduhan-tuduhan ini akan lenyap dengan cepat. Akan sirna dengan waktu yang singkat. Karena sesungguhnya dakwah adalah dakwah punya Allah dan Allah pula yang akan menjaga agamanya sebagaimana Allah taala berkata Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menjaga az-dzikra. az adalah Al-Qur'an, az adalah agama Islam, dikru adalah nah agama Allah. Wa inna lahu lahafidun dan kami pula yang akan menjaganya. Kami yang menurunkan agama Islam kami pula yang akan menjaganya. Serta ayat yang serupa dengan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik." wa illam taf'al fama ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas wahai rasul sampaikanlah apa yang Allah bebankan kepada engkau dari risalah kalau engkau tidak sampaikan berarti engkau belum memenuhi beban dari Allah wallahu ya'simuka minan nas dan Allah menjaga engkau dari tangan-tangan jelek manusia sebelum turunnya ayat ini di awal-awal dakwah Nabi SAW terkhususnya di kota Madinah Nah, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW awal hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, beberapa hari pertama beliau tidur dalam keadaan gelisah, beliau tidak tenang. Beliau keluar dari kota Makkah dalam keadaan dikejar. Yang dikejar adalah nyawa beliau. Maka mereka membuat sayembara bahwa sayembara siapa yang bisa menangkap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyodorkan kepalanya hidup atau mati. Nah, akan diberikan <clears throat> Upah 100 ekor onta. Beliau sampai di kota Madinah dan di, di, di, di kota Madinah sendiri ada musuh, orang musyrik juga banyak. Agama Islam masih sangat sedikit. Musuh bebuyutan ada orang Yahudi dan memenuhi kota Madinah. Beliau tidur dalam keadaan tidak tenang. Tidak tenang. Dalam keadaan beliau baru perjalanan perjalanan hijrah 10 hari 10 malam tidak tenang di perjalanan beliau sampai di kota Madinah ingin istirahat gelisah hati beliau dari balam, dari balik dari balik kamar di kota Madinah terdengar ada seorang yang berjalan kaki mundar mandir di samping kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terdengar dia sedang menghunuskan pedang. Nabi SAW bertanya, manhada siapa di luar? Siapa itu? Seseorang memberikan jawaban bahwasanya anak Sa'ad bin Abi Waqqas ahrusuk al Aku adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, aku menjaga engkau malam hari ini. Baru beliau bisa tenang. Nah, baru beliau bisa tidur. Ini di awal-awal periode kota Madinah. Nah, artinya di awal-awal periode kota Madinah terkadang beliau butuh untuk dijaga oleh sahabat-sahabat setia beliau. Namun setelah turun ayat ini beliau lebih tenang lagi. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah lah yang menjaga engkau dari tangan-tangan jelek manusia. Kelas. Setelah turun ayat ini para sahabat tidak perlu lagi menjaga beliau. Allah lah yang langsung menjaga beliau. Jadi ikhwan fillah barakallahu fikum jami'an. Seseorang kalau dia membela agama Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menjaga dia. Tanpa perlu khawatir. Kata beliau berikutnya, wa fi muqaddimati adayah li sunnati asy-syuyu'iyyun wal ba'siyyun wan nasriyyun fa haula'i hikdan wa adawatan li ahli sunnah. Pada barisan terdepan dari musuh-musuh Ahlus Sunnah, mereka adalah komunis. Kelompok kebangkitan, namanya Pak Nah, awal kemunculannya di Mesir, kemudian melebar ke Timur Tengah, Jazirah Arab seluruhnya, berbentuk partai, walaupun mereka adalah organisasi kemasyarakatan. Kafir, Syekh Mukbil mengkafirkan mereka. An-Nasiriyun juga nama kelompok. Mereka inilah yang paling besar kebencian dan permusuhan mereka kepada ahlu sunnah. Nah, permusuhan paling besar kepada ahlu sunnah. Komunisme. Wayalihimu syiah wa sufiyah wal minal ikhwanil muflisin. Setelah mereka ini, eh, karena yang disebutkan di depan adalah kelompok-kelompok sempalan yang kafir. Komunis kafir, Basia kafir, setelah mereka, meskipun di sini juga ada yang sebutkan kafir seperti Syiah, ada sebagian anak cabangnya. Ya setelah mereka yang musuh lainlah adalah pada barisan berikutnya ada Syiah, Sufi, Hizbiyun dari kalangan Ikhwanul Muflisin. Jadi julukan dari Syiah Mukbil. Meskipun mereka menamakan diri mereka Ikhwanul Muslimin, Syiah Mukbil mengganti Ikhwanul Muflisin. Orang-orang yang bangkrut. <clears throat> Washabu jamiyatil hikmah Atba'i Abdurrahman bin Abdul Khalik Demikian juga musuh ahlu sunnah adalah Nah Para penganut yayasan al-hikmah Mendunia Internasional yayasan ini Masuk ke seluruh negeri Islam Pengikut Abdurrahman Abdul Khalik Tokoh sururiyun Asal muasal manhajnya adalah Khawarij Khawarij kepada pemerintah, Khawarij kepada ulama. Wasururiyun atba Muhammad bin Surur. Demikian juga Sururiyun, pengikut Muhammad bin Surur. yang Indonesia tenar dengan nama TV Roja, Rojaiyun. Wa atba'u Abil Hasan Al-Misri. Demikian juga pengikut Abul Hasan Al-Misri. Ini semuanya tokoh-tokoh sempalan dari Al-Hizbiyun, Mubtadi'un. Walakin ma hada kullihi fa ahlu sunnati yasiruna walhamdulillah la tadurruhum hadhihi al-iftira'at bal la tazid bal la tazidu sunnatu illa intisharan. Akan tetapi bersamaan dengan ini semuanya ahlu sunnah tetaplah berjalan. Ya mereka tidak peduli. Seberapa banyak pun jumlah musuh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak kekuatannya kemampuannya. Serap, seberapa besar pun kekuatan musuh, Allah Subhanahu wa taala lebih besar kemampuannya, kekuatannya. Dan semuanya di sini. Ibaratnya seperti nah mengerahkan merahkan seluruh anak panah mereka, senjata-senjata mereka ke ahlu sunnah. Karena semuanya disebutkan di atas adalah musuh ahlu sunnah. Artinya musuh ahlu sunnah banyak. Tidaklah ahlul bid'ah, tidak, tidaklah keluar dari sunnah, tidaklah seseorang atau komunitas memiliki pemahaman bid'ah kecuali mereka mengusui ahlus sunnah. Akan nah, tapi katakan di sini, walhamdulillah tidak akan mencelakai mereka tuduhan-tuduhan tersebut, bahkan tidak menambahkan sunnah kecuali semakin tersebar. Tidak menambahkan sunnah kecuali semakin tersebar. Karena terkadang datang dari hadis Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah la yu'ayyidu hadadin birojulin fajr. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini dengan perantara seseorang yang durjana. Nah, akhirnya membuat membuat agama Islam ini tenar. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menerangkan tentang maksud dari hadis tersebut. Tadinya mungkin seorang ahlu sunnah diberdakwah, namun dengan dengan kemampuan yang ada pada diri dia. Hanya saja dia membela sunnah, kemudian dia menyerang ahlul batil. Akhirnya ahlul batil tersebut mungkin mungkin sudah terlanjur terkenal oleh umat. Akhirnya ahlul sunnah, enam ahlul bidah tersebut balik menyerang. Yang tadinya umat tidak tahu siapa sih dia ahlul sunnah. Tapi karena disebutkan namanya oleh seorang tokoh bid'ah yang lebih terkenal, akhirnya Enam, umat pun dengar nama dia dari perantara ahlul bid'ah yang terkenal tadi. Akhirnya mereka mencari tahu siapa sih sunnah, siapa sih ahlul sunnah, siapa sih enam dai sunnah. Akhirnya mereka pergi sendiri mencari tahu karena penasaran. Akhirnya setelah masuk ke dalam lingkaran dakwah ahlul sunnah, mereka, lebih cinta kepada ahlul sunnah. Eh, tidaklah musuh-musuh semakin menyuarakan kebencian terhadap ahlul sunnah kecuali membuat sunnah tersebut semakin tersebar. Dengan hadis yang tadi kita bacakan di depan kata Rasulullah saw. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Ya terkadang Allah menolong agamanya dengan perantara seseorang yang durjana. Maka mungkin karena musuh yang mentenarkan nama tersebut. Seperti yang terjadi pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah di periode kota Mekah. Belum tersebar nama beliau. Namun setiap kali orang baru datang ke kota Mekah, entah itu dengan tujuan haji ataupun umroh, tokoh-tokoh Quraisy selalu memberikan peringatan kepada para tamu yang datang ke kota Mekah. Jangan dengar ke pemuda fulan karena dia pendusta. Jangan dengar <clears throat> kepada seorang yang namanya Muhammad karena dia adalah pendusta. Akhirnya mereka penasaran, siapa sih Muhammad? Siapa dikatakan dengan Muhammad? Mengaku Nabi. Akhirnya mereka sendiri pergi mencari tahu. Nah, karena tidak tahu, atau enam. Tadinya tidak tahu. Karena disebarkan oleh uh, kaum kufar Quraisy akhirnya jadi mereka tahu, penasaran, pergi sendiri. Akhirnya mereka baru bertemu dengan Nabi SAW, mereka terkenal dari wajah beliau, wajahnya jujur, tidak mungkin ada Jadi Seperti yang terjadi pada Naam Abu Dar Al-Ghifari, mendengar berita tentang ada seorang Nabi yang mengaku Nabi di uh, kota Makkah, akhirnya dia datang. Mendengar berita dari musuh-musuh Nabi. Demikian juga di Mat bin Sa'labah, mendengar bahwasanya ada seseorang di kota Mekah, seorang pemuda, dia semacam terkenal enam penyakit kesurupan. Dan Dimat bin Sa'lab adalah seorang yang bisa merukiah. Dia datang bertemu dengan Nabi SAW mencari pertama kali siapa namanya Muhammad. Ketika bertemu, dia pun menyodorkan. Katanya engkau kesurupan. Dan aku adalah tukang perukiah. Aku bisa merukiah engkau. Ketika selesai dari ucapannya dia tersebut, Nabi SAW membacakan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiru. Cuma baca khutbatul hajah, tidak ada kata-kata yang beliau tambahkan yang lainnya. Dibat bin Sa'labah kemudian mengatakan, ayat ilayah, ulangi ucapan engkau tersebut. Beliau ulangi sekali lagi, karena permintaan dari Dibat bin Sa'labah. Beliau ulangi lagi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Tiga ayat beliau bacakan. Kemudian Dibat bin Sa'labah mengatakan bahwasanya wallahi aku adalah orang seorang penyair, pujangga. Aku telah menelusuri kalam-kalam Arab sampai ke puncak gunung dan ke dalam lautan. Aku belum pernah mendengar ucapan seperti ini. Mereka menuduh engkau gila. Tidak, engkau adalah orang yang jujur. Sini tangan engkau aku bayar. Nah, akhirnya dia membayar dan dia masuk agama Islam. Dari mana? Bukan dia bertemu langsung dengan Nabi SAW, tapi dari berita dusta yang mereka dengar dari musuh. Bahwasanya ada seorang yang aku Nabi namanya Muhammad kesurupan. Nah, jadi tidaklah musuh-musuh